Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin jamaah salat Maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Ya kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabut Takhathub <clears throat> karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita sampai pada halaman yang ke-40 dengan topik bahasan <clears throat> tentang pentingnya bahasa Arab. Bahasa Arab adalah lughatul Islam, bahasa Islam. <clears throat> Dan hal ini adalah sebuah realita yang telah mapan dan telah kokoh dipahami oleh setiap orang yang memiliki pandangan terhadap realitas sejarah. Bahasanya bahasa Arab adalah bahasa Islam sejak munculnya Islam dan turunnya kitab suci yang agung yang menggunakan bahasa Arab yang nyata. Maka bahasa Arab telah melepaskan ya, rida ya, rida itu mana asalnya ya terjemah bebasnya baju Mana asalnya adalah pakaian yang menutupi bagian atas ya, seorang laki-laki seperti yang dipakai oleh orang yang dalam kondisi ihram bahasa Arab telah melepas pakaian mahaliyah bersifat lokal atau ya, bersifat lokal faraqat dan bahasa Arab telah meninggalkan intima penisbatan diri yang bersifat e, kaumi, bersifat kesukuan, wal unsur dan kesukuan. Itkanat karena dulunya bahasa Arab itu takba masuk di belakang batas-batas wilayah yang sempit yaitu Sibah Jazirah Arabia Semenanjung Jazirah Arab namun kemudian bahasa Arab meninggalkan ini semua dan jadilah bahasa Arab sebagai bahasa yang bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin di mana saja mereka berada dan kapan saja mereka ada. Fakanal Islam maka adalah Islam sabiluha ilan ilan nas maka jadilah Islam sabiluha jalan bahasa Arab menuju manusia maka lewat Islam maka bahasa Arab itu tersebar ke seluruh manusia sebagaimana kemakanan sebagaimana bahasa Arab adalah jalan manusia untuk bisa mendekat kepada Islam bihi dengan Islam maka manusia mengenal bahasa Arab wabiha dan dengan bahasa Arab manusia mengenal Islam itulah hubungan erat antara Islam dan bahasa Arab Ya. Gara-gara Islam maka manusia mengenal bahasa Arab. <clears throat> Dan dengan bahasa Arab orang akan mengenal Islam. <clears throat> Min ajli dalika maka dikarenakan hal tersebut menjadi kewajiban kaum muslimin apapun eh, mahmakanat usuluhum wa jenasuhum ya, apapun keturunannya dan jenisnya hendaklah mereka memposisikan bahasa Al-Quran di posisi yang mulia eh, eh, ziluha atau ziluha fi makanatiha ala iqahbiha dan memposisikan bahasa Arab di posisi yang layak bagi bahasa Arab dari sisi dia adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Islam maka hendaklah kaum muslimin tidak lebih mengutamakan bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lain di berbagai aspek dan bidang yang memerlukan bahasa atau mengandalkan bahasa. Dalika amrun yablughu fi ra'yina mablaghal faridah. Ini adalah satu permasalahan yang menurut pendapat kami sudah sampai level kewajiban. Karena penjelasan tentang hal ini bukanlah istihad dari kami atau klaim yang disampaikan oleh orang-orang semisal kami karena cinta dengan bahasa Arab atau semangat terhadap bahasa Arab dan bangga dengan bahasa Arab. Meskipun cinta, semangat dan bangga dengan bahasa Arab, labak tu haki Sungguh dia adalah sebagian hak bahasa ini yang menjadi kewajiban kami dan kewajiban seluruh umat Islam. Dan kenapa demikian? Kok bisa demikian? Hal ini perkara ini kembali kepada sejumlah ayat yang bisa dibaca dalam kitabullah taala yang akan terus ada dalam Al-Qur'an selama masih ada langit dan bumi. Wa innaha kalisani sidqin dan sungguh ayat-ayat tersebut adalah bagikan lisan sidqin. Lisan sidqin itu pujian. Adalah kalimat-kalimat pujian yang mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan bahasanya bahasa Arab yaitu bahasa Al-Quran adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah pilih ya, di atas dengan meninggalkan bahasa-bahasa yang lain yang ada di jagat raya ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di awal dan pembukaan surat Yusuf inna angzalnahu Qur'anan Arabiyan Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya, dalam keadaan berbahasa Arab. Demikian juga di surat An-Nahl, lisanul ladina yulhiduna ilahi a'jamion. Ini bahasa yang mereka selawengkan adalah bahasa non-Arab. Wahada lisanun Arabiyun mubin. Sedangkan ini adalah bahasa Arab yang nyata. Allah juga berfirman di surat Toha ayat 113 demikianlah kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab di surat As-Su'ara Allah katakan nazala bihi ruhul amin Al-Quran itu turun dibawa oleh malaikat Jibril pada hatimu ditakuna minal mungdirin supaya engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan yaitu menjadi rasul dan Al-Quran tersebut bilisanin Arabiyin mubin dengan bahasa Arab yang fusha yang jelas dan Allah berfirman di surat Az-Zumar Qur'anan Arabiyan ghaira wajin Al-Quran itu berbahasa Arab yang lurus dan tidak bengkok demikianlah kami wahyukan kepadamu Qur'anan Arabiyan Al-Quran berbahasa Arab di surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga inna ja'alnahu Qur'anan Arabian kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab maka ayat-ayat ini adalah eh, ayat-ayat yang gamblang dan agung ini menunjukkan minimal dalam pandangan kami dua poin yang gamblang yang pertama eh, ayat-ayat di atas menunjukkan bahasanya bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih untuk menjadi bahasa Al-Quran Kemudian yang kedua, pemilihan tersebut langsung oleh Allah Ta'ala. Innahu wahyun yuha Qur'anan. Dia adalah wahyu yang diwahyukan sebagai Al-Quran yang akan dibaca sampai akhir zaman. Artinya bahasa Arab adalah bahasa Islam. Maka walisanu al-mubin, maka bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran atau bahasa Islam yang jelas yang semestinya menjadi bahasa yang bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin. Faidah takarat hadil hakikoh maka jika telah terpatri, telah gamblang realita ini. Ini adalah realita yang kokoh, tidak mengandung kemungkinan untuk debat dan debat. Falan yastati'a maka tidak akan mampu al-murjifun para penggembos Ya, yang ada di dalam hati mereka penyakit untuk menolak kemuliaan bahasa Arab dan kedudukannya dalam Islam dengan mengatakan bahasanya e, mencintai bahasa Arab itu adalah fanatik kepada Nabi hasalillah atau atau kemudian bahasa Arab itu disebarluaskan dalam bentuk fanatisnya Nabi kepada bahasa sukunya bahasa keluarganya atau e, atau mereka mengklaim memberikan tuduhan tersebut kepada para khulafa rasidin dan para sahabat yang mereka adalah manusia-manusia yang mahdiin mendapatkan hidayah ridwanullah alaihim ajma'in ya, maka ada orang yang mengatakan yang disebut dengan penggembos bahasa Arab mengatakan bahasanya Nabi memilih bahasa Arab karena dia fanatik dengan bahasa sukunya atau uh, ada yang mengatakan bahasanya uh, mereka para sahabat fanatik dengan bahasa kaumnya maka perkataan-perkataan ini terbantahkan dengan ayat-ayat di atas ayat-ayat yang telah dikutip dari surat Yusuf sampai surat Az-Zukhruf maka bantahannya fahahiyya ayatul Quran takulu maka inilah ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahasanya Allah memerintahkan eh, sesungguhnya perintah Allah dan kehendak Allah yang sangat jelas hikmahnya ayakuna lisanul arabil mubin berkehendak agar bahasa Arab yang nyata itu menjadi bahasa Al-Quran fawaidan maka jika demikian bahasa Arab adalah lisanul Islam adalah bahasa Islam Kemudian uh, poin selanjutnya urgensinya vitalnya bahasa Arab untuk eksistensi dan wujudnya umat Islam. Maka di antara realita yang telah mapan bahasanya ya, analurah bahasanya bahasa itu adalah faktor paling penting atau wahud untuk mewujudkan persatuan. Ya, maka kesamaan bahasa adanya bahasa pemersatu itu satu hal yang sangat penting untuk terwujudnya persatuan. Watalaki baina al-umam dan perjumpaan ya, di antara berbagai macam umat dan bangsa. Dari hal tersebut dikarenakan umat Islam saat ini sangat membutuhkan ila jam'i kalimatiha sangat memerlukan terwujudnya jamul kalimah persatuan jamul kalimah artinya persatuan dan eh, dan penyatuan barisan dalam menghadapi ya, kekuatan di luar Islam ya, berbagai macam kekuatan di luar Islam yang ini adalah kekuatan yang bariah yang melampaui batas yang adiyah yang zalim berbagai macam arus isme dan kekuatan yang yang jelek yang makar, yang suka menggunakan makar, yang mengintai-ngintai kaum muslimin. Wa tatadhahara dan bergabung dan berkumpul alaiha untuk menyerang kaum muslimin. Yang berbagai kekuatan di luar Islam tadi tas'a berupaya untuk menghapus Islam dan istiqsal sya'fatiha. Itu sudah jadi satu ungkapan mencabut Islam sampai ke akar-akarnya wa ijtithath syajaratiha ini kalau pakai bahasa pohon dan mencabut pohon sampai ke akar-akarnya fala sabila maka tidak ada jalan di hadapan kaum muslimin kecuali hendaknya kaum muslim menjadi umat yang satu mutamasikah itu kurang titik yang yang bersatu berpegangan satu dengan yang lain artinya bersatu walantakuna laha hadil wahdah dan tidak akan ada persatuan yang sempurna dan kuat tanpa ada persatuan bahasa. Akan tapi bahasa kaum muslimin, bahasa yang dipakai oleh kaum muslimin banyak sekali. Maka dengan bahasa yang manakah kaum muslimin akan disatukan? Tentu jawabannya jelas, tidak perlu dijelaskan. Fa'ahakul lughat, maka bahasa yang paling berhak ya, bidalika untuk untuk itu sebagai bahasa persatuan bidalikal istima' untuk sebagai bahasa persatuan adalah bahasa yang Islam tidak akan dikenal dengan sebenar-benarnya tanpa mengetahui bahasa tersebut. Itulah bahasa yang Allah gunakan ya, yang Allah gunakan untuk menurunkan Al-Qur'an. Ya. Alladzi sya'at iradatu rabbil alamin yang kehendak Allah Rabb semesta alam berkeinginan agar Al-Qur'an itu berbahasa Arab dibaca dengan bahasa Arab di setiap tempat sampai akhir zaman. Dan para pendahulu kita yang saleh telah memahami adraka memahami para pendahulu kita dari umat ini telah memahami hakikat ini. Maka seluruh mereka perhatian dengan bahasa Al-Quran. Akbala perhatian. Seluruh mereka perhatian dengan bahasa Al-Quran karena cinta dan senang dengan bahasa Al-Quran dengan mengkaji, dengan meneliti dan merenungkan bahasa Arab dan orang-orang ajam non Arab pun berlomba orang yang ajam yaitu non Arab dan orang yang Arab pun berlomba di medan ini ya, medan ya, pengkajian bahasa Arab dan fi ahyanin kathirah dan yang paling sering orang ajam itulah yang menang dibandingkan dengan orang Arab dalam masalah menjadi pakar bahasa Arab. Ya, maka sering-seringnya minasabikin orang non Arab lah yang menang. Hasbuna cukup bagi kita untuk mengingat sejumlah nama ulama-ulama besar bahasa Arab. Ya, ada Sibawai, ya, bapaknya bahasa Arab, ya, bapaknya ilmu bahasa Arab, ada Abu Ali Al-Farisi, ada Al-Mubarrid, ada Al-Farra, ada Kisai, ada Ibnu Jinni. Ya, ya, penulis kamus pertama dalam bahasa Arab Ibnu Jinni. Ya, kamusnya judulnya Al-Ain. Ada Ibnu Jinni, ada Abdul Qadir Al-Jurjani. Mereka adalah Aimatul Aimmah, imamnya para imam dalam bahasa Arab. Dan semua mereka adalah non-Arab nama-nama tadi semuanya adalah orang non Arab la Arabiyah bukan orang Arab ya, maka orang Arab dan non Arab berlomba untuk kemudian berkhidmat kepada bahasa Arab dan tadi disampaikan dan yang paling sering orang yang non Arab yang menang ya, mereka yang jadi imam yang jadi rujukan ya, jadi rujukannya orang-orang Arab untuk belajar bahasa Arab ya. sama dengan bahasa Jawa pakar bahasa Jawa orang Belanda. Eh, Pasap, eh, ya, pakar bahasa Jawa itu orang Belanda. Ya, kalau mau belajar bahasa Jawa Kawi itu belajarnya di Leiden, ya, belajarnya di Leiden ya, sama orang Belanda. Ya, itu orang Jawa untuk kenal bahasa Jawa pergi ke Belanda. Ya, maka sama dengan bahasa Arab ya, orang Arab untuk kemudian menguasai bahasa Arab ya, belajar sama orang-orang non Arab imam-imam ulama-ulama besar bahasa Arab walakinnahum nadharu kenapa mereka bisa demikian akan tetapi karena mereka memandang bahasa dot lughatud dot itu artinya bahasa Arab ya, nama lain dari bahasa Arab lughatud dot karena makhot yang paling sulit itu dot ya sehingga kemudian makhot yang kurang pas di dot itu ma'fu sebagaimana kata Ibnu Katsir di tafsir uh, suratul Fatihah. Hmm, kalau kesalahan makhot yang lain tidak ma'fu. Namun kesalahan uh, eh, makhot untuk dot uh, karena sulitnya dot yang benar itu dimaafkan. Maka bahasa Arab disebut juga dengan lughatud dot. Nah. Walakin nazar ila lughatid dot akan tapi mereka memandang bahasa Arab yang nama lainnya adalah lughatud dad la ala annaha lughatul Arab. Tidak mereka pandang sebagai bahasanya orang Arab. Namun mereka pandang itu adalah bahasa Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an berdasarkan perintah Allah Rabb semesta alam. Dan pada saat mereka memahami realita ini maka mereka membangun umat yang mulia, umat yang maniah yang kokoh. Nah, dan ketika mereka memahami ini maka para pendahulu kita membangun hadarah peradaban yang megah basiqah yang eh, yang megah yang peradaban yang megah tersebut lahasiadah memimpin dunia memimpin peradaban-peradaban manusia iddata kurun selama berabad-abad lamanya. Oleh karena itu poin selanjutnya memusuhi bahasa Arab adalah memusuhi Islam maka a'dal Islam para musuh-musuh Islam wa khusumuh dan musuh-musuh Islam ada imun yang selalu memusuhi Islam memahami dampak dan pengaruh bahasa Arab dalam melindungi persatuan kaum muslimin wal muhafadha 'alaiha dan menjaga persatuan kama adraku ma huwa a'dham min dalik sebagaimana mereka paham sesuatu yang lebih besar daripada hal itu wa wa atharu hadhil yaitu pengaruh bahasa Arab dalam mengikat kaum muslimin dengan Islamnya. Ya, ketika kaum muslimin itu faham bahasa Arab maka wa'yan mereka punya kesadaran tentang Islam, fahman mereka faham Islam, itrokan mereka mengerti Islam, ilman mereka berilmu tentang Islam sehingga amalan mereka bisa mengamalkan Islam. Itu ikatan yang sangat erat antara bahasa Arab dengan kaum muslimin. Adraku mereka faham. Maghoba anil muslimin. Satu hal yang hilang dari kaum muslimin yaitu vitalnya bahasa Arab untuk memahami Islam dan untuk melaksanakan perintah-perintah Islam dan menyebarkan dakwah Islam yang luas. Wadhalika dan manakala itu hilang kesadaran di atas itu hilang yakni maka ini berarti adalah qada'an alaihim binasanya kaum muslimin hancurnya kaum muslimin wa mutaradan lahum dan ini berarti bisa mengusir kaum muslimin mawatin di tempat-tempat di mana mereka musuh-musuh Islam itu bisa berbuat zalim dan berbuat zalim. Walihada oleh karena itu maka mereka kerahkan jerih payah mereka. Maka musuh-musuh Islam mengerahkan jerih payah mereka menyerang bahasa Arab. Ya, fima saytaru alaihim dalam apa yang mereka bisa kuasai. Ya, Autamakanu minhu fi biladil muslimin dan di tempat-tempat yang mereka bisa kuasai dari di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, oleh karena itu maka musuh-musuh Islam ketika mereka berhasil menjajah sebagian negeri kaum muslimin mereka melakukan program ini maka mereka melakukan permusuhan besar-besaran terhadap bahasa Arab maka Kamal Atatürk di Turki setelah dia bisa ya, melakukan apa ya, yang pertama kali dia lakukan setelah berkuasa adalah menyingkirkan bahasa Arab yang dilakukan adalah menyingkirkan bahasa Arab dari masyarakat Turki sadatu ilaiha sihamahu maka mereka arahkan kepada bahasa Arab anak panah mereka dan tusukan-tusukan mereka wa ta'aqabuha fi kulli makanin laha fihi wujudun dan mereka terus-menerus menyerang bahasa Arab di setiap tempat yang bahasa Arab masih eksis di tempat itu iya yuriduna antazula mereka ingin agar bahasa Arab itu hilang atau minimal tersembunyi di balik hijab artinya termarginalkan terpinggirkan Waqad sara amalhum al-athim dan sungguh telah berjalan kegiatan mereka yang penuh dosa ini bikhubsin yang mengandung kejelekan Ya. Birubzin yang mengandung kejelekan Wadahain dan uh, dan kejelekan fitoriqain dengan dua jalan dengan dua metode ini yang sejalan ya. maka ada dua usaha penting Wadaha artinya makar Makar dan tipu daya Yang pertama adalah di negeri Arab Maka mereka lemahkan bahasa Arab di negeri Arab Dan mereka singkirkan bahasa Arab dari posisinya Dan mereka turunkan bahasa Arab dari singgasananya Id zahamuha Mereka desak bahasa Arab dengan bahasa mereka Bahkan mereka dahulukan bahasa mereka di sebagian tempat alaiha daripada bahasa Arab. Setelah itu mereka kubarkan api peperangan terhadap bahasa Arab Fusha. Faza'amu alaiha maka mereka klaim bahasanya bahasa Arab Fusha itu tidak mampu wal kusur dan tidak mampu wal istirlaq dan itu alal afham dan itu ya, menutup dan ya, pemahaman. Ya. mereka katakan bahasanya bahasa Arab Fusha itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau pakai bahasa Fusha malah istighlaq, malah orang itu bingung. Ya. Tergembok, tertutup pikirannya. Kemudian mereka da'au, mereka mempropagandakan bahasa amiyah bahasa pasaran wakmakanulaha dan memberikan kekuasaan kepada bahasa amiyah dan sa'adu ala nasriha dan mereka membantu untuk menyebarluaskan amiyah dan memperluas memperluas wilayahnya dan mereka menyerukan bahasanya bahasa amiyah adalah bahasa modern atau bahasa obrolan bahasa tulisan ta'lif dan penulisan buku, khitabah ceramah, wal muhadarah dan ceramah-ceramah. Kemudian jalan yang kedua adalah jalan atau metode untuk negeri Islam non Arab. Wahunaka taradu lughat al-Quran. Maka di sana mereka usir bahasa Al-Quran. Wa Eh, taikum wala umam al-ijab dan mereka nampakkan ya, mereka nampakkan indah kepada ya, negeri-negeri ya, tersebut ya, al-ijab supaya terkagum-kagum dengan bahasa penjajah bilughatil ihtilal bahasa penjajah ihtilal penjajah wal ibtiat anil lughah dan mereka jauhkan dari bahasa alatihiyah yang bahasa tersebut adalah tiang pengikat yang hakiki dan kaedah persatuan yang sempurna di antara kaum muslimin walam yalbathu illa yasira hasilnya maka tidaklah mereka menunggu kecuali sebentar dan berhasil fa'ukhijat al-arabiyah maka diusirlah bahasa Arab dari negeri-negeri Islam baladan fi ithri baladin negeri demi negeri hatta hasarat fi dairatil watan al arabi sampai bahasa Arab itu cuma terkepung cuma berada di lingkaran negeri-negeri Arab saja yang negeri Arab itu pun mustahdab menjadi sasaran lintikasil atraf dikurangi dari berbagai penjuru dan dicerai-berai barisannya wahakadahu bisat al-arabiyah inda qaumin la yastamsikuna biha. Ya, dan demikianlah maka bahasa Arab ya, itu dikekang, itu ditahan hanya pada sekelompok orang yang tidak mau berpegang teguh dengannya dan tidak punya kecemburuan dengannya. walayahumuhum amroha dan tidak punya kepedulian dengan bahasa Arab. <clears throat> ya, maka di sini disampaikan <clears throat> ada dua upaya musuh-musuh Islam <clears throat> dalam menyingkirkan bahasa Arab. Yang pertama di negeri Arab itu sendiri dengan e, maka musuh-musuh Islam disampaikan oleh penulis itu berupaya agar ya, bahasa non Arab itu dalam hal ini bahasa Eropa itu berkembang luas ya maka ya, bagaimanakah mereka lebih memuliakan mereka berupaya agar bahasa Eropa itu yang lebih keren di negeri-negeri Arab dan setelah itu dilakukan demikian juga disingkirkanlah bahasa Arab Fusa yang itulah bahasa Al-Quran dan itulah bahasa Arab sesungguhnya. Ya, dan disingkirkan dan diganti dengan bahasa Amiyah. Yang jika orang itu pintar bahasa Amiyah dia nggak paham Al-Qur'an. Ya, dia nggak paham hadis dan dia tidak akan paham bahasa ya, para ulama. Makanya dua cara. Bagaimanakah bahasa Eropa itu maju berkembang di negeri-negeri Arab, kemudian ya, eh, eh, eh, sehingga kemudian bahasa Arab Fusha itu menjadi bahasa minoritas ya, ya, bahasa minoritas dan karena yang lebih dominan adalah bahasa-bahasa Eropa di samping itu maka juga bahasa Amiyah itu demikian disebar luaskan <clears throat> dan itu secara umum berhasil secara umum berhasil ya, di mana bahasa Amiyah itu menjadi bahasa yang dominan. orang Arab sendiri jika dia bukan orang yang intelektual, orang yang bahasa bukan orang Arab madrasi yang sekolah, maka tidak faham bahasa Arab Fusha. maka bahasa Arab Fusha itu kemudian terbatas hanya pada segelintir orang saja. segelintir orang-orang yang itu melek pendidikan Adapun orang yang tidak belajar, orang yang tidak sekolah dan itu tidak sedikit, maka tidak faham bahasa Arab Fusha. Adapun kemudian di negeri-negeri non Arab, maka mereka melakukan ya tentu upaya yang jelas menyingkirkan bahasa ya, bahasa Arab. Ya, karena ketika Islam itu datang, mereka membawa maka kaum muslimin, maka para dai membawa bahasa Arab. Ya oleh karena itu maka misalnya kalau di tempat kita ya, tulisan yang tulisan ya, yang dulu paling uh, bisa kita katakan sangat familiar di, tengah-tengah masyarakat kita itu tulisannya pakai tulisan Arab. itu tulisan Arab pegon. Ya, tulisan Arab pegon itu yang kemudian mendominasi tulisan Arab sebagai bagian dari penyebar luasan bahasa Arab. Nih. <clears throat> Ya. Namun kemudian di masa penjajahan itu semua disingkirkan, hilang itu. Nah, jadi hilang. Padahal dulu banyak kemudian naskah-naskah banyak ini acuannya atau yang jadi yang dipakai adalah tulisan Arabigon. Pakai tulisan Arab. Ini bagian dari semangat para dai-dai masa silam untuk memasyarakatkan bahasa bahasa tulis bahasa Arab berbarengan dengan menyebar luaskan ajaran Islam. Kemudian al-fusha wal amiyah. Al-fusha wal amiyah, bahasa fusha dan amiyah. Kami tidaklah mampu dalam kesempatan yang sempit ini anufasil al-qaul untuk memberikan penjelasan yang detail tentang masalah ini. Karena masalah ini menuntut jeripayah dan waktu yang tidaklah mencukupi layatasik lahu yang tidak cukup di sini makom al-bayan untuk dijelaskan sejelas-jelasnya. Wa inna tahatas an khatari dakwah ila amiyah. Cuma kami ingin mengobrolkan tentang bahaya propaganda bahasa amiyah. Atau al-isra ngotot untuk uh, berdialog dan ngobrol dengan orang lain dengan bahasa amiyah di bidang-bidang keilmuan, di bidang ilmu dan pengajaran atau di bidang dakwah Islam. Alati yuhzinuni, satu hal yang menyedihkanku berkenaan dengan masalah ini aku jumpai ada sekelompok yang besar min junudiha dari tentara-tentara Islam yu'athirun al-amiyah ya, junudiha tentara-tentara Islam tentu maksudnya para da'i mereka lebih mengutamakan bahasa amiyah dan menjadikan bahasa amiyah sebagai sarana mereka ketika khutbah Jumat, ketika ceramah alias pengajian. Wadhalika khata'un adimun disababaini ithnaini. Dan ini adalah kesalahan besar karena dua alasan. Ya, yang pertama adalah propaganda untuk menggunakan bahasa amiyah di bidang il keilmuan dan pengajaran tarji'u ila bidayatil asril ihtilal itu adalah kembali kepada awal masa-masa penjajahan Ya. Berkenaan dengan masalah dengan eh, berkenaan dengan istilah penjajahan, maka dalam bahasa Arab penjajahan itu eh, bisa atau terkadang digunakan istilah ihtilal. Dan ada diksi yang lain, ada ada kosakata yang lain yaitu istiqmar. Dua-duanya biasa diterjemahkan dengan penjajahan. Namun dari sisi orang Arab sendiri tentu itu berbeda maknanya. Dan di sini di catatan kaki penulis menjelaskan, beliau nggak mau pakai istilah istimar dan beliau maunya penjajahan menggunakan istilah ihtilal. Ya, di catatan kaki dikatakan dan kami selalu memilih dalam ya, dalam kesempatan ini penggunaan kata-kata ihtilal dalam pengertian penjajahan dan kami menolak kata-kata istimar Ya, Maasu'yu thabitah wasuhrotiha padahal penjajahan dengan yang diarabkan dengan istiqmar itu suyuk itu tersebar ya, ithabitah yang telah mapan tersebar secara mapan dan terkenal nah kenapa penulis tidak mau penjajahan dengan kata-kata istiqmar maknanya Eh, lihat dari maknanya, istiqmar dari kata-kata pemakmuran itu artinya kemajuan. Maka ada maka ada misi yang uh, dibalik uh, penyebaran diksi istiqmar dalam artian penjajahan. Mau oh, membuat kesan bahasanya uh, bangsa yang terjajah itu jadi maju setelah dijajah. Tanpa penjajahan nggak maju. Di anal istiqmar karena istiqmar mengandung makna yang indah dan dia adalah amal yang mulia oleh karena itu nusiba ilal haq kita baraka wa ta'ala oleh karena kata itu digunakan eh, kata itu digunakan oleh al-haq oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Hud ayat yang ke-61 wa ansa'akum minal ardi dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah wasta'markum fiha dan Allah jadikan kalian memakmurkan bumi. Allah jadikan kalian orang-orang yang memakmurkan bumi istiqmar dalam artian memakmurkan wa min ghairi dzalika dan ayat-ayat yang lain ana amala ulaika tughat wal bughat ala tarfil mudat lidzalikal makna al azim padahal realitanya mereka para penjajah At-tughat orang-orang yang melampaui batas, al-bughat orang-orang yang melampaui batas. Mereka fitaf al-mudad di ujung di e, di sisi kebalikan dari makna yang agung yang ada dalam kata-kata istimar. Fahum muhtaluna lil ardi. Maka yang tepat mereka itu adalah muhtalu. Muhtaluna mereka melakukan ihtilal ihtilal itu makna asalnya menduduki, menempati satu tempat. Muhtaluna lil ardi, mereka menduduki bumi. Murtasibuna lil khair dan mereka merampas kekayaan alamnya. Qahiruna lin nas dan mereka menindas orang-orangnya. Maka tidak layak disebut dengan sebutan dalam bahasa Arab dengan sebutan isti'mar. Namun apa yang lakukan adalah ini adalah eh, ihtilal. Ya, sebagaimana contoh yang lain dalam masalah ini dalam bahasa Arab adalah eh, kristenisasi bahasa yang umum ya, di media-media umum di dalam bahasa Arab kristenisasi disebut dengan gerakan kristenisasi harokatut tabesir harokatut tabesir nah orang-orang yang kemudian eh, cemburu dengan dan perhatian mereka menolak masa kristenisasi itu tabesir yang benar itu tansir nah, harokat itu tansir tidak eh, benar kalau itu tabesir karena tabesir maknanya memberikan kabar gembira nah, eh, memberikan kabar gembira dan kristenisasi bukan kabar gembira sehingga diksi yang tepat itu tansir gerakan kristenisasi eh, penasaranian Bukan tabesir memberikan kabar gembira. Tidak ada kabar gembira. Kabar gembira dengan neraka. Nah, nah, masa kemudian kristenisasi disebut kata tabesir. ya. namun kalau di kemudian teks-teks umum itu banyak dipakai. Ya, teks-teks uh, ini banyak harokat tabesir. You know. uh, kemudian orang-orang misi di mubashir namanya. Ya, namun uh, para dai dan orang-orang yang eh, Eh, aktivis Islam mereka menolak untuk menggunakan ya, menggunakan istilah harokatu tabshir itu harokatu tanshir nah, maka mirip-mirip dengan hal ini ya, maka ada digunakan istiqmar yang artinya memakmurkan ya, padahal kalau dicermati itu tidak pas dan tidak benar yang benar adalah ihtilal ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih